mausul itu menunjukkan untuk perempuan kalau man mausul menunjukkan buat laki makanya pakainya ma ma tobalakum minan nisa kalau man tobalakum minar rijal nggak mungkin minan nisa ya karena itu ma mausul wa aqbala syekhani an Abdullah bin Mas'ud Kala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya ma'syar as-sabab يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاع Hei para pemuda Siapa orang yang sanggup di antara kalian al-ba'ah ya, melakukan perkawinan, pernikahan dengan hmm, biaya yang sudah ada itu baan sanggup menikah karena sudah mampu ya mampu dalam hal memberi nafkah itu baan atas awas maka nikah jangan enggak karena yang namanya syahwat itu musuh yang terbesar Awal nafsu itu itu musuh yang paling besar. Apalagi nafsu syahwat terhadap perempuan. Banyak orang nggak tergoda dengan bujuk rayu harta. Banyak orang nggak tergoda dengan bujuk rayu angkat. Tapi ketika digoda oleh bujuk rayu perempuan, ya, ketertarikannya akan wanita itu bisa luntur dia punya apa namanya keteguhan hati bisa lain halnya Nabi kita Muhammad dikasih pang dibujuk pangkat jabatan harta wanita semuanya ditolak kalau model kita belum tentu duit wah pangkat perempuan garuk-garuk kepala nggak gatel ya yeah. duit tidak tolak angkat perempuan cakep ya, garuk-garuk kepala nggak gatel bisa begitu Sang kayu, nebang kayu di hutan, jujur. Waktu nebang, dia tebas tuh pohon kampaknya pakai dilepas lepas masuk ke jurang kampaknya ini bagus butut nangis ya Allah kampak cuman atu-atunya kalau kampak nggak ada gimana gimana bisa bawa pulang kain bayang wajah bini di rumah kayak setan Iya lah galak maksudnya. Kalau nggak bawa kayu gini bisa marah nih makan apa? Oh, bebayang tuh bini yang gembrot galak. Bukan kayu nangis. Allah kirim malaikat tolongin tuh sian tang kayu. Habis orang jujur biar kata kerja capek begitu Ketika terjadi jual-jualan nggak bohong. Ya jujur, ibadah juga nggak tinggal. Allah demen. Kata Allah, tolongin tukang kayu yang jujur dan tabah itu. Bantu ambilin kampaknya. Malaikat penasaran, bukan nggak percaya sama Allah, pengen nguji dong. Kok Allah begitu banget baik tukang kampak, eh tukang kayu. Emang betul orang jujur tabah hatinya ibadahnya nggak tinggal. Diuji malaikat Bukan kampaknya yang diambilin. Kampak yang lain dulu. Kampak dari emas. oke dari malaikat. Ini kampak inti bukan. Bukan, kampak saya besi jelek. Ini emas loh. Enggak, bukan hak saya itu. Jujur loh. Gak mau. Perak gak mau juga. Perunggu gak mau. Kata malaikat benar nih orang jujur. Pantas Allah sayang suruh saya ambilin Akhirnya itu dikasih kampak besi ini. Ini emas, perak, perunggu buat ente deh sekalian kata malaikat. Ini hadiah dari aneh. Biro dapat emas sekampak. Wow, berapa kilo? Emas sekampak. <laughs> Tapi rumah bini ini, wah, bapak di mana bang? bilang bini laki bawa kampak emas. Bini kan biasanya pengen tahu urusan laki ya laki nggak mau kasih tahu marah ya udah lo nggak usah tahu itu urusan gue emang gue apa lo bang gue kan ini lo bukan musuh lo gitu kasih tahu gini pasti pengen tahu urusan laki apalagi urusan yang pulang kagak eh pergi nggak pulang-pulang dia dicekel kita sampai ngaku Akhirnya penasaran juga lebih ini juga nggak usah deh, udah pengen lihat juga tempat dia buang eh dapetin sampah emas. Cerita dari mulai nebang sampai kampung jatuh di tebing. Dibawa juga bini ngelongok, ngelongok, orang gembrot, ngelongok, ngelongok tebing, sempal. Ya, yeah. masuk ke bini ke jurang. Kemarin nangisin kampak jatuh sekarang nangisin bini jatuh. Ini biar galak kalau ada kan kutu, kudu <laughs> daripada kagak gitu. Walhasil Allah kata Allah tolong lagi tuh sian bini menatuk tuh atuknya tolongin angkat. Ya malaikat nyari uji lagi kata malaikat kemarin gue uji duit eh benda ya. harta sekarang gue uji perempuan lo kuat gak? Saudara yang diangkut malaikat bukannya bininya bidadari bidadari yang cukup Nek bini lo kan malaikat. Nah lo digoyang. Lo ya saya bilang HP boleh kuat, tapi giliran perempuan goyang ah ini dibilang, iya iya itu bini saya gitu. <laughs> Iya bikin bininya nyungsep ke jurang. Bodoh deh. Hah? Iya kesempatan. Memang udah lama mau tuker sekarang Emang udah lama itu harus mentakut. Kebetulan malaikat bawa ini perempuan yang cakep. Nah, aku iya itu bini saya kan. <laughs> Aduh. Eh, walhasil malaikat kecewa. Habis lagi bab lagi bab enak nih Ustaz nih. <laughs> fa innahu basar. Maka sungguhnya yang namanya nikah itu membuat pandangan jadi apa? Tertutup, aghad. Ya. Wa ahzanu lil fars. Dan lebih menjaga paras. Kata Nabi, apabila seorang kamu melihat wanita cantik, hendaklah datengin istrinya. Maka apa yang dia punya itu Rame. <laughs> ya. Rame. Wa man lam yastati' siapa yang enggak sanggup nikah wa alaihi bisawm maka atasnya berpuasa. Ini ada menafsirin puasa di sini mau puasa benar. Karena puasa itulah salah satu cara untuk menghancurkan hawa nafsu. Ya. Makanya orang-orang sufi itu mereka kenapa mereka menyedikitkan makanan yang halal bukan makanan yang halal, yang halal yang halal lagi disedikitin gimana yang haram ya kenapa karena mereka ingin mematikan syahwat eh, mempersempit ruang ruang gerak syahwat kalau mati nggak bisa karena syahwat ketika dilawan ketika diperangi itu syahwat kalah Mati ini sahabat, diperangi mati. Allah itu lagi. Ya. sahwat udah kita perangin nih kalah, mati ini sahwat, Allah hidupin lagi tuh sahabat Buat disuruh lagi serang lagi tuh hambaku. Sengaja memang begitu. Tujuannya apa? Supaya kita dapat pahala terus menerus. Kalau sahwat cuma sekali, tang diperangin mati, nggak hidup lagi, pahala kita cuma sekali. Tapi sengaja Allah hidupkan tuh syahwat ketika kita berhasil merangin, mati, hidupin lagi, mati, dihidupin lagi. Supaya kita terus mujahadah melawan hawa nafsu. Maka selama itu kita dapat pahala terus. Pahala melawan hawa nafsu. Ya. Cuman yang nggak sanggup aja, yang nggak dapat pahala, bahkan bisa terjerumus dalam perbuatan dosa. Katanya puasa, berbanyak puasa sunnah, sedikitin makan, maka itu bisa. Tapi tetap ada kerugian, ya. ada kerugian. Fa'innahu wija, maka sungguhnya puasa itu baginya sebagai wijaun, ya. benteng yang bisa melindungi orang itu dari kerasnya kuatnya bujukan awan nafsu syahwat terutama dari dari jurusan perempuan ya. Zuyina linnas hubbu syahawati minal pertama kan disebut nisa itu. Ya. Wal bayhaqi an Abi Umamah bayhaqi dari Abi Umamah tazawwaju fa inni mukasirun bikumul umamah ولا تنكحوا ك ولا تكونوا كرهبا ك Iya, haknya salah nih. Mesti yang panjangnya. Karuhbaniyati tim nasara. Menikahlah kalian sesungguhnya aku muka syurum menjadi banyak ya, bangga jadinya Nabi dengan banyaknya umat nanti. Muka zirom bikumul umama Maka sungguhnya aku pengen banyak dengan sebab kamu umat Jadi Nabi pengen umatnya banyak ya. Wala takunu karuhbaniyatin nasara Jangan kamu menjadi seperti rahibnya nasara Ya Hanu nggak mau kawin Eh buntingin perempuan Usternya Kadang-kadang yang laki juga disodomi. Nggak bisa manusia. Ya, Rasul aja pakai nikah. Nabi nikah. Ya. Cuman Nabi nikahnya bukan karena syahwat. Cuman tetap aja orang-orang kafir nuduh Nabi tukang kawin. Padahal kalau diperhatikan sejarah, Nabi nikah dengan perawan cuma Siti Aisyah aja. Yang lain dikir ya eh janda armada. waktu Khadijah 40 tahun Nabi berjaka umur 25 Siti Khadijah 40 janda eh, Maria Kibetia, Zainab binti Jahsin bekas istri eh, eh, istri anak angkatnya Zaid bin eh, Sabit ya eh Zaid bin Harisah ya, Zaid bin Harisah dinikah dengan Zainab binti Jahsin kemudian terjadi masalah ketika eh, kurangnya toat si Zainab karena merasa dia lebih tinggi pangkat derajatnya dari Zaid akhirnya rumah tangganya nggak akur gitu. Bini kalau udah merasa lebih begini daripada laki jadi begitu akhirnya diceraikan Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menciptakan satu hukum bahwasanya bekas istri anak angkat boleh dikawinin. Akhirnya Nabi nikah. Ya, yang nikahin langsung Allah Subhanahu. Plus sekaligus ngangkat derajat Zainab yang tadinya dia merasa terhina karena kawin dengan anak angkat Nabi. Ya, sekarang diangkat lagi oleh Rasulullah. Girangin, girangin perempuan pahalanya gede. Apalagi girangin janda. Benar kan kemarin itu baca babnya. Jadi jangan seperti rahimnya Nasara. Wahwa an Abi Hurairah dan dia juga Bayhaqi dari Abi Hurairah man ahadda fitrati falyastasinna bi sunnati wa in wa inna min sunnati an nikaha Siapa orang yang ingin fitrahku maka hendaklah dia menjalankan sunnahku, melaksanakan sunnahku. Wa inna min sunnati dan sesungguhnya di antara sunnah sunnahku yaitu apa? An-nikah, an-nikah. Ya. Jadi di antara sunnah sunnah Nabi nikah. Jadi nggak boleh orang kan dulu, mana haram nikah nggak mau nggak boleh haram, haram. Ya dia mengharamkan diri nikah, maka hukumnya haram. Dijadikan dirinya ngebujang seumur hidup, gua nggak mau kawin dah, segala macam haram. Ya. Orang yang syahwatnya nggak bisa terbendung, jauh, tak khawatir dia jatuh kepada perzinahan, tapi nggak punya nafkah, mas malah disuruh ya nikah Suruh. Ya, gak usah khawatir. Aku yang tanggung rezekimu kata Allah. Ini gara-gara punya istri jadi dapat kerjaan ya. Kan orang kalau punya dia nganggur nggak punya istri tambah tambah males bangun tidur jam 2 tidurnya jam 4 subuhnya jam 8 tidur lagi itu oh, itu oh, gitu aja tapi kalau udah punya bini coba ya, bini bisa ngomel apalagi bini Betawi bang, kerja lu tidur aja bang. Gua perlu makan. Anak bini anak perlu makan. Bisa ngomel. boleh gini ngomel urusan kita nih. Ya nggak boleh ngomel nggak urusan pape. Minta nuntut hak. Saya kan perlu napakan bang. Nah, jadi akhirnya semangat ya. Mana? Ya. Ada juga bijikin busikin saya bukannya belum nggak mau kawin susah susah banget jodohnya Ya. Baca ayat kursi 2000 kali semalaman. Kok oh, banyak banget emang sengaja diperhatiin. Biar manjur gitu. Kok ayat kursi? Ya daripada ke dukun ya. Siapa yang namanya kedukun? dukun? Dia peruk. Bukan di ya bukan. Rukiat eh. Dimandiin gitu, dimandiin gitu. Iya, kayak kumpul tujuh rupe. Dibuang apa tuh? Dibuang sialnya. Ini judul lu ketutup nih. Wah, nomor tujuh. Belum tentu kan? Baca kursi deh seribu. Yang nggak dua ribu, seribu cek hari. Ya. Ntar banyak yang nih. Malaikat terutama yang demen. Wa inna min sunnati an-nikah. Wa an an-nazim idza tazawwaza al-'abdu faqad istakmala nisbat din. Dari anak apabila seorang hamba nikah, sungguh dia telah menyempurnakan separuh agama, separuh agama. Kenapa? Karena dia menjaga dirinya sudah. Ya. Yang tadinya begadang malam, sekarang udah nggak bisa karena ada bini. Yang tadinya nggak nggak semangat nyari duit, jadi nyari nafkah buat pikirin apa gak Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واعطاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى واجملنا بالعافيه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين